Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pelajaran kita yang dahulu sempat terputus barakallahu fikum sebelum Ramadan sekarang kita akan lanjutkan kembali halaman 323 ya. 323. Nah, disebutkan di situ mengenai mengenai apa? Mengenai kaidah eh, yang namanya pengganti itu memiliki hukum sesuatu yang digantikan. Contohnya antum pada asalnya bersuci taharah dengan apa pada asalnya? Air. Tapi ketika nggak mampu menggunakan air, atau tidak ada air, ngapain? Tayamum. Tayamum berarti pengganti. Pengganti ini hukumnya seperti orang wudhu, gitu loh. apa maksudnya? Tayamum ini hukumnya seperti wudhu ketika ada air. Paham ya soalnya, ya? Ini yang kita bahas kemarin. Jadi nanti kalau misalkan antum taruhlah eh, harus mandi janabah, mandi besar. Kok nggak ada air? Boleh dengan tayamum. Tapi tayamumnya ingat Tayamum itu bagaimanapun keadaannya cuman satu cara. Walaupun mandi janabah bagaimana tayamumnya Ustaz? Yang enggak boleh gulung-gulung ke tanah. Paham ya? Tapi cukup apa seperti tayamum biasa niatnya beda. Paham insyaallah ya? Jadi tayamum itu berbagaimanapun keadaannya caranya sama. Caranya apa? Sama. Nah, barakallahu fikum. Kedua telapak tangan dipukulkan mungkin ke tembok yang ada debunya atau tanah yang Nah, kalau fikum berdebu, kemudian kalau tebal debunya diginikan. Atau ditiup. Paham ya? Setelah itu antum mau menggunakan cara yang pertama, dua telapak tangan dulu baru wajah, boleh. Cara yang kedua, wajah dulu baru dua telapak tangan boleh. Jadi itu ada tayamum. Walaupun mandi janabah pun sama tayamumnya. Jangan sampai antum pahami ketika mandi janabah kemudian antum ambil apa? ngambil pasir atau ngambil debu itu harus siramkan, jangan. Itu keliru ya. Ewa, kita lanjutkan. Kata beliau di situ bagian bawah. Lakin lau tayammama anjana janabatin thumma wajadil ma. Tapi kalau orang tayamum untuk mandi besar kemudian tiba-tiba datang air. Dia tayamum menggantikan apa? Menggantikan nabarakallahu fikum mandi besar. Ternyata setelah tayamum apa? hujan. Berarti ada air enggak? Ada air. Batal enggak kira-kira tayamumnya? Mandi lagi atau cukup dengan tayamum kita lihat. Kata beliau, wajib alaihi an yaghtasila. Wajib bagi dia mandi. Ingat-ingat ya. Kalau udah tayamum tiba-tiba ada air, waktu masih ada, maka saat itu dia langsung berubah kepada kepada hukum asal. Paham ya? Nah, jadi idza dhahara alma batula atayamum. Kalau air sudah muncul di situ, batallah tayamum. Karena tayamum disyariatkan pada dua kondisi, dua keadaan. Pertama, ketika tidak ada air. Kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Ketika mampu menggunakan air, batal tayamumnya. Ketika air ada, batal tayamumnya. Seperti itu ya. Naam. Kita lihat lagi. Walidzalika danilan Untuk pendapat tersebut ada dua dalil. Pertama, ad-dalil awal dalil pertama, Qaulun Nabi SAW as saidu tayyib wudu'ul muslim. Debu yang bagus, yang suci, itu adalah wudu'nya seorang muslim. Bayangkan disebut wudu' padahal tayamum kan? Ini menunjukkan bahwasannya al-badal lahu hukmul mubdal minhu itu faedahnya. Al-badal lahu hukmul mubdal minhu. Pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Penggantinya apa? Tayamum. Yang digantikan apa? Wudu. Mohon salah? Naam. Wa illam yajidil ma'asr sinin, masyaallah. Walaupun dia tidak jumpa air selama 10 tahun. walaupun dia enggak jumpai air selama 10 eh, tahun, maka boleh dia tayamum dengan debu yang suci dari itu. Debu ya, ingatnya bukan tanah ya, debunya. Nah, jadi kalau misalkan anda tayamum dengan pecahan batu bata boleh enggak? Kan berdebu itu. Eh? Kalau pecahan batu batanya jangan. Paham ya? Pecahan genteng jangan, tapi kalau debu-debu yang suci di tanah itulah yang diperbolehkan. Paham ya? Naam. Fa idza wajada al-ma falyattaqillah wal yamashu basharata. Artinya apa? Kalau dia jumpa air, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah taala dan menyentuhkan kepada kulitnya. Maksudnya segera kembali ke hukum asal. Paham ya? Toharoh dengan air. Berikutnya, ad-dalilu tsani dalil yang kedua, Nah, barakallahu fiikum dalil yang kedua, Marwahul Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma fi haditsin tawil fi qissati ar-rajul alladhi ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad i'tazala al-qaum falam yusalli. Artinya dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim Imam Bukhari dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang panjang mengenai kisah seorang lelaki yang saat itu Nabi Muhammad SAW melihatnya telah meninggalkan kaumnya tidak sholat. Jadi orang ini meninggalkan kaumnya tidak sholat. Nah, fasalahu kemudian saya tanya, fakolar rojul. Akhirnya orang tersebut menjawab dan mengatakan, ya Rasulullah, asabat mi janabah walama. Ya Rasulullah, sungguh aku telah tertimpa janabah. Nah, harus mandi harus mandi janab, mandi apa mandi janabah, mandi besar, mandi junub. Walama tapi tidak ada air. Faqala 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Masyaallah. Kalau begitu wajib atasmu dengan sa'id. Apa sa'id? Debu yang bagus, debu yang suci. Eh? Debu tanah atau yang semisalnya. faham ya? Nama itu namanya sa'id. Naam. Fa innahu yakfik, maka itu cukup bagimu. Summa ba'da dzalik ja'al ma. Kemudian setelah itu datang air. Wastaqan nas, kemudian manusia pun segera mengambil apa? air tersebut untuk diminum wa baqiya minhu fadlah tersisa sebagian air faqala nabi sallallahu lirajul kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang tadi itu orang tadi itu khud hadza yakni al-fadlah ambillah ini maksudnya sisa air tadi itu fa'arikhu 'ala nafsik tuangkanlah untuk dirimu berarti menunjukkan apa tayamumnya apa batal karena ada air paham maksudnya ini ya nah berarti ini juga kita ambil kesimpulan boleh menggunakan apa? wudhu dengan air sisa. Paham ya? Wudhu dengan air sisa itu nggak masalah. Antum taruhlah wudhu di ember. Antum pakai wudhu. Sisa airnya digunakan orang lain untuk wudhu boleh nggak? Boleh. Adapun pendapat yang mengatakan Alma al mustakmal air yang sudah digunakan, air sisa itu enggak sah untuk wudhu itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang rojeh, pendapat yang kuat air sisa wudu orang lain boleh dipakai untuk wudu selama airnya masih suci. Faham maksudnya? Dan sudah kami jelaskan, hatta walaupun airnya satu ember, kemasukan benda najis, itu jangan langsung dihukumi najis. Dilihat dulu. Apa kemarin yang perlu dilihat? Berubah atau tidak airnya. Walaupun tetap ember. Airnya berubah atau tidak. Kalau airnya berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dan benda najis tadi, baru kita hukumnya apa? Najis. Tapi kalau la rasa wala warna wala bau enggak berubah sama sekali walaupun tertetes oleh tetesan najis, najis enggak airnya? Enggak. Berarti yang jadikan patokan apa? At-taghayyur, perubahan. Nah, banyak sedikitnya air enggak masalah, berubah tidak itu jadi patokan. Mahum soalnya ya. Na'am barakallahu fi. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa hadha dalilun wadihun 'ala anna tayammuma yabtul idza wajad idza wujidal ma'." Ini dalil yang sangat jelas gamblang bahwasanya tayamum itu batal kalau dijumpai air. Jadi kalau sudah tayamum kok ada air, batal tayamumnya. Waqat haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ijma' 'ala dzalik. Dan sungguh Syekhul Islam telah menukilkan ijma'. Wa in kana ba'dul mutaakhirin dzakara fi khilafan. Walaupun sebagian orang belakangan menyebutkan ada perselisihan di situ. Tapi yang kuat kalau orang tayamum kemudian tiba-tiba ada air batal enggak tayamumnya? Batal. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat dalil yang lain biar tambah jelas. Lau anna rajulan nadhara an yadhbah ba'iran taqarruban ila Allah 'azza wa jalla. Contohnya ada orang bernadar ada orang bernadar, dia ingin menyembelih onta dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Taala. Onta. Nah, barakallahu fikum antum tahu onta enggak antum hidir? Nah, ini onta. Nah, nadar, aku bernadar nanti kalau tahun ini bisa umroh, anak akan nyembelih onta. Itu nadarnya. Ternyata bisa umroh, wajib dia menunaikan nadarnya karena untuk Allah Taala. walakin lam yajid da'ir. Walakinnahu lam yajidil ba'ir, tapi dia enggak menjumpai onta. Sudah terlanjur bernadar, ternyata dia pulang umrah ke rumah enggak ada onta. Ontanya enggak ada di situ, adanya sapi atau kambing. Boleh enggak diganti? Kita lihat. Fa dzabaha badalahu sab'a ini. Akhirnya dia menyembelih pengganti onta, yaitu tujuh ekor kambing. Paham ya? Nadarnya apa? Nyembelih apa tadi? Onta, tapi ontanya enggak ada pulang dari umrah sampai ke Jogja adanya cuma apa? Kambing sama sapi. Akhirnya dia menyembelih tujuh ekor kambing. Sah enggak? Karena dalika kafian muzian Kata beliau, yang seperti itu sah-sah saja. Cukup, sah. Karena satu ekor onta dinilai perbandingannya tujuh ekor kambing. Faham maksudnya? Nah, ingat-ingat kaidahnya apa tadi? Al-badalu lahu hukmu al-mubdal minhu. Pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Paham salah ya? Naam. Wa yakunu hukmu hadhil syiah hukmul ba'ir. Maka menjadilah hukum kambing-kambing yang disembelih ini hukmal ba'ir, hukum unta. Wa kadzalika fil akl law nadara an yadhbaha sab'a syiyatin fadhabaha ba'iran ajza'ah. Seperti itu pula nah dalam masalah makanan dia bernadar. Dia bernadar ingin menyembelih apa? tujuh ekor kambing, akhirnya dia menyembelih seekor onta sah-sah saja. Ala khilafin hadza walaupun ini ada perselisihan. Walaupun ini ada perselisihan. Nah, Kita lihat di sini contoh yang lain. Insanun ayyana udhiyatan thumma atlafaha 'amdan. Fayajibu 'alaihi badaluha. Ada orang sudah menentukan hewan sesembelian kurban. Hewan sembelian kurban itu apa saja? Apa saja hidir? Hewan yang boleh pakai untuk kurban apa saja? Sapi, kambing, unta. Kelinci boleh nggak kelinci? Enggak boleh. Antum marmut boleh marmut? Enggak boleh juga. Paham ya? Karena apa? Karena ada hewan-hewan yang ditentukan. Bahimatul an'am. Jangan sampai keliru ya. Nah ini dia dan menentukan hewan sembilan korban Ternyata dia hilangkan sengaja gitu loh. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya tiba-tiba hewannya sudah dia dapatkan, dia beli, pun hilang. Nah, berarti wajib menggantikannya kan? Maka wajib menggantikannya. Fa hadal hadzal badallahu hukmal mubdal. Berarti ketika dia menggantikan dengan pengganti yang kedua, pengganti ini memiliki hukum yang digantikan. Walaupun taruhlah taruhlah barakallahu fikum yang pertama kambingnya agak besar lah taruhlah. Akhirnya hilang dengan sengaja dihilangkan tadi ya dia cari gantinya. Ya besar juga teman beda bentuknya misalkan. Ya sah-sah saja. Nah, kita lihat sini. hadza qala Nabi sallallahu fi man dhabaha belas Oleh karena ini, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan kepada orang yang menyembelih kambingnya sebelum salat Id. Bayangkan, berkorban ingin korban tapi nyembelihnya sebelum salat Id, halal enggak? Dagingnya halal enggak yang disembelih sebelum salat Id? Hah? Halal tapi daging biasa, bukan daging korban. Kalau halalnya halal selama baca apa? Bismillah. Cuman bukan daging korban. Itu loh bedanya. Paham belum? Orang mau berkorban nyembelihnya sebelum sholat Id. Halal nggak dagingnya? Halal. Cuman bukan hewan korban. Itu bedanya. Makanya disuruh ganti. Fal bah ukhra makanah. Maka hendaknya dia menyembelih kambing yang lain di tempat tersebut. Paham ya? Maksudnya digantikan gitu loh. Karena dia nyembelih sebelum sholat. Seharusnya nyembelihnya kapan kalau korban itu, Ibrahim? Kalau orang korban nyembelihnya kapan? Habis sholat id atau sebelum sholat id? Habis sholat id. Paham ya? Jangan sampai keliru. Maka kadzalika nukut al-waraqiyah. Seperti itu pula nukut warokinya. Uang kertas. Paham ya? Uang kertas kan banyak ya, uang kertas mahum. Nah, seperti itu pula uang kertas ju'ilat badalan anin nukut al-mi'daniyah. Al-mi'daniyah min dhahabin aw fiddah dijadikan pengganti dari apa harta berupa harta yang apa yang ber, berasal dari tambang seperti emas dan perak sekarang seperti itu kalau antum punya tabungan banyak uang harta itu kan dikiaskan dengan apa emas perak emas emas zakatnya ya kan kalau zakat emas zakat perak itu zaman dahulu kan emas mata uang emas dinamakan apa dulu dinar mata uang perak dinamakan apa dirham. Paham ya? Kalau sudah mencapai nisabnya masing-masing dan sampai haul setahun penuh, kalau sam, kalau emas sampai berapa nisabnya? Emas 85 gram emas murni. Kalau istilahnya zaman saat itu berapa dinar? 20 dinar. Mengeluarkannya berapa persen? 2,5 persennya. Kalau perak eh, mata uang dirham kalau sudah mencapai berapa dirham Ihsan? 200 dirham. Senilai dengan berapa gram? Naam, 595 gram perak. Mengeluarkan berapa persen? 2,5 juga. Nah, sekarang uang-uang yang kertas ini dikiaskan dengan apa? Uang yang bentuknya dari barang tambang tadi itu. Apa anu ya? Hukumnya sama enggak kira Sama. Hukumnya sama. Kalau zaman saya itu memang pakai mata uangnya dinar dirham, tapi sekarang kan beda. Nah, sekarang pakai real kan Saudi. Eh, kita lihat sini. Kata beliau, "Au nah ghairi hatta yang selainnya fayakunu laha hukmal mubdal maka dia memiliki hukum yang digantikan. Walihadza kana al-qaulur rajih fi hadhihi al-nuqud al-waraqiyah annahu annahu yajri fi ma yajri fiha riban nasi'ah wakadali karibal fadl idza kanat min jinsin wahid penting ini. Oleh karena ini pendapat yang kuat mengenai nah barakallahu fikum alat transaksi jual beli yang bentuknya uang ini, bentuknya kertas ini, itu dia berjalan padanya terjadi padanya riba nasiah dan juga riba fadl. Kalau satu jenis. Belum. Satu jenis maksudnya bagaimana? Rupiah dengan rupiah. Kalau antum tukar menukar boleh enggak? Boleh, tapi harus sama. Lah kalau sebelum Idul Fitri itu kan banyak orang jual uang di pinggir jalan, Ustaz. Ya enggak? uang 100 ribu masih baru ini ya. Ya, ditukar dengan 100 ribu 500 tapi jelek. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena sudah melebihkan. Kalau satu jenis harus sama. 100 ribu nukarnya harus sama 100 ribu. Kalau sudah 100 ribu 500 misalkan. Nah, 500 ini riba udah. Belum. Karena satu jenis rupiah dan rupiah. Beda kalau rupiah dan dolar. Antum punya 100 dolar, Antum tukar 100 ribu sekarang hatta <laughs> Mau nggak kira-kira? 100 dolar satu lembar, benar. 100 ribu juga satu, satu apa? Satu lembar. Gambarnya Soekarno Hatta itu. Kalau nah 100 dolar ini gambarnya tahu sendiri kan kayak gitu yang rambutnya gimbal itu kan. Nah, itu kalau antum tukar sama 100 ribu nggak bisa. Karena beda jenisnya dolar sama rupiah. Nah, di sini diukur dengan senilai. 100 dolar itu senilai dengan 1 juta, 300 ribu kurang lebihnya. Paham ya? Nah, itu 100 dolarnya. Berarti tukarnya segitu gitu loh. Paham maksudnya? 1000 real Yamani atau 1000 real Saudi lah taruhlah. Nah, antum tukar dengan 1000 rupiah enggak bisa. Enggak mau. Walaupun sama-sama seribunya. Pada seribu real Saudi itu kalau dirupiahkan sekitar 3 juta lebih. Maka satu lembar. Nah, maksudnya bagaimana? Larangan di sini, larangan riba ini terjadi pada uang itu kalau satu jenis ditukar dengan lebih. Paham belum? Saat itu kurma juga termasuk kan, tamer termasuk ada ribanya kan. Ada sahabat yang dia menukar awal mulanya ingin menukar kurma yang jelek dua sak dengan kurma yang bagus satu sak Kurma. Satu sak itu berapa mut? Empat mut, empat raupan ini. Satu, dua, tiga, empat empat mut, satu mut satu raupan namanya ya. Ewa. Rasulullah menasihati Rasulullah menasihatkan kepada orang tadi kalau mau seperti itu jangan dengan cara itu karena itu riba. Caranya dijual dulu yang dua sa' ini untuk membeli kurma yang bagus satu sa'. Belum? Nah, emas juga sama. Antum taruhlah emas antum 10 gram. Tapi 10 gram yang nilainya masing-masing gramnya itu Nah, barakallahu fiikum 19 karat. Wah, itu mau tukar dengan apa? Tukar dengan 5 gram yang nilainya masing-masing gramnya 24 karat. Nah, ini enggak boleh ini tukar. Karena satu jenis emas, paham ya? Caranya bagaimana? Dijual dulu emas yang 10 gram tadi itu untuk beli emas yang 5 gram. Paham soal ini mafhum? Mafhum, Hasan? Bisa dipahami? Eh wah seperti itu. Kita lihat di sini. Wa amma idza kanat min jinsain faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yadin masyaallah. Kata beliau kalau berbeda jenisnya dua jenis dua jenis ya nah barakallahu fikum dolar dengan rupiah misalkan pendekatannya dolar dengan rupiah maka Rasulullah SAW mengatakan kalau berbeda jenis-jenisnya maka jual belilah kalian sesuka kalian. Tapi dengan catatan apa? Ya dan biyadin. Takobut serah terima langsung. Mau kredit, untan bayarnya enggak masalah tapi serah terima langsung. Paham belum? Serah terima langsung. Takobut namanya. Nah, ya dan biyadin. Contohnya apa? Berbeda jenis dolar dengan rupiah tadi itu. Ya kan? Dolar dengan rupiah. Nah, barakallahu fiikum harganya kan mahal dolar. Nah, ya kan? Mahal mahal dolar. Nah, itu kalau mau tukaran silahkan dengan nilai harga yang sama tadi dengan nilai harga yang disesuaikan tadi itu serah terima langsung. Paham ya? Nah, kalau makanan jelas banyak. Barang juga banyak. Jual beli kontan, kredit boleh. Nah, karena benda-benda riba ada berapa kemarin? Di antaranya kalau benda yang Barang tambang emas dan perak. Kemudian kalau buah-buahan apa? Kurma dan atau kurma dan ya, kurma, ya kan? Kemudian apa? Syair, bur, satu lagi apa garam. Ya kan? Itu benda-benda yang alam riba. Jadi kalau seperti itu satu jenis, upayakan harus sama-sama ya dan miyadin mislan bimislin. Berikutnya walihada aftayna bi jawazi akhdhi tis'at riyalat min minal ma'din bi'asrat riyalat minal warak. Oleh karena ini kami berfatwa, bolehnya mengambil sembilan rial yang terbuat dari eh, barakallahu fikum barang tambang dari itu dengan sepuluh rial yang terbuat dari kertas. Kenapa? Wadzalika ikhtilafil jiz karena bedanya jenis kata beliau. Fa hadza riyalun hadid wa riyalun warak. Ini rial terbuat dari besi dan ini rial terbuat dari apa? Nah barakallahu fikum kertas. Tapi wallah alam tuh berhati-hati kalau kalaupun beda bahannya, beda bahannya ya, tapi nilainya masih sama itu lebih baik kita berhati-hati. Contohnya, sekarang seribu, seribu yang kertas ada nggak Seribu rupiah kertas ada. Seribu yang terbuat dari eh, semacam logam lah. Ada nggak? Ada kan? Ada nggak? Eh, uang pecahan yang logam seribu ada kan? Nah, Seribu sama seribu. Kalau berdasarkan fatwa ini seakan-akan apa? Nah barakallahu fiikum. Naam. Seakan-akan fatwa ini tidak cocok menurut sebagian orang. Padahal fat, fatwa ini nah barakallahu fiikum. Kenapa kok diperbolehkan walaupun beda jenisnya? Karena nilainya sama. Nam ya? Dan di situ upayakan kalau tukaran juga harus sama. Seribu rupiah yang kertas dengan seribu rupiah yang apa? Yang logam tadi itu ya upaya sama-sama seribu. Itu lebih berat, lebih berhati-hati karena apa? Karena sama-sama rupiahnya. Nah, kalau di sini mungkin karena beda jenisnya. Tapi kata beliau, beliau membolehkan tapi kita lebih baik berhati-hati. Idza talafal marhun bi fi'l rahin, kalau barang gadean dihilangkan oleh orang yang menerima gadean. Paham ya? Contohnya, eh, gadekan apa? Emas. Oh, gadekan bukan emas ya. Gadekan motor. Motornya dihilangkan sama orang yang menerima gadean Paham ya? Marhun itu yang digadaikan, rahim itu yang menerima gadaian. Kemudian apa yajibu alaihi an yu'awwid badalan min anhu. Orang yang menerima gadaian itu wajib menggantikan karena telah menghilangkan barang gadaian. Dia gadaikan motor VGR. Paham ya? Yang menerima gadaian menghilangkan motor tadi dengan sengaja misalkan atau intinya tidak dirawat itu ya. Dia wajib menggantikannya. Kenapa tahu li haqqil murtahin? Sebagai bentuk kepercayaan eh, terhadap apa? haknya orang yang menggadaikan. Berarti orang itu amanah. Ketika dihilangkan dia ganti. Wa yakun hadzal akhir hukmuhu hukmal awal. Hukmal awal. Maka yang terakhir ini, yang menggantikan ini, hukumnya seperti hukum yang pertama. Li'anal badal lahu hukmal mubdal ini. Li'anal badala lahu hukmul mubdal karena pengganti itu memiliki hukum yang digantikan memiliki apa hukum yang digantikan seperti itu na'am dikit lagi ya Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, mas'alatun permasalahan yang baru. Hal yujzi al-ba'ir an sab'i aqa'id? Apakah sah unta disembelih sebagai apa? Pengganti akikahan? Nah, akikahan kalau lahir anak laki-laki berapa kambingnya? Tiga? Dua. Kalau lahir anak perempuan berapa kambingnya? Satu. Nah, diganti dengan apa? Unta. Mana mau dengan onta ini ya. Nah, kita lihat ini, apakah sah? Nah, barakallahu fikum, satu ekor onta untuk tujuh kawan. yakni lau muli dalil insan salatu abna wa bins. Kalau seandainya ada orang telah dilahirkan padanya tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Tiga orang anak laki-laki, tiga anak laki-laki, satu anak perempuan. Tiga anak laki-laki ini masing-masing anak berapa kambing? Dua berarti berapa totalnya? Enam. Anak perempuan ini berapa kambing? Satu. Totalnya berapa ya Pak? Tujuh. Seharusnya beli tujuh ekor kambing, diganti satu ekor onta itu loh. Sah nggak kita lihat di sini? Kata beliau, enam. falahum sabul syiat sittun abna' asalasa wawahidah lunsa. Maka dia wajib, maka dia apa dianjurkan untuk mengangkai tujuh ekor onta. Eh, enam untuk anak laki-laki tadi, tiga anak laki-laki, yang satu untuk anak perempuan. fadha bahabairan fahluz tapi dia malah nyembelih onta. Wah nyembelih onta aja nih biar semuanya terpenuhi. Sah nggak? Al jawab la yuzi. Jawabannya nggak sah. Karena onta bukan hewan akikawan. Belum. Nah, tapi kalau untuk korban sah nggak? Korban sah-sah saja. Tapi kalau untuk akikawan tidak bisa. Karena akikawan hewannya yaitu boleh nggak akikawan dengan sapi? Tak nah, boleh juga hukum asalnya kambing. Paham ya? Mau jantan betina kalau jantan lebih afdal. Walaupun sah-sah saja dengan betina ya. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau barakallahu fikum? La yujzi' as-sahli anil aqiqata fida'u nafsin bi nafsin. Karena aqiqah itu adalah adalah semacam fida itu penebusan, menebus jiwa dengan jiwa. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa aidan lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aqqa bil ba'ir. Demikian juga kata beliau tidak datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau akikah dengan onta. Jadi nggak ada akikah dengan onta itu. Kalau nggak mampu ya udah sabar. Tapi kalau dengan onta nggak boleh. Walihada qala ulama rahimahumullah innal aqiqata bisyati afdal minal aqiqah bil ba'ir. Oleh karena ini para ulama mengatakan akikah dengan enam seekor kambing itu lebih afdal daripada akikah dengan onta. Jadi kalau akikahan tidak boleh dengan onta. Eh, dengan kelinci boleh nggak hadir akikah dengan kelinci? 100 ekor? nggak boleh ya, karena bukan hewan akikohana Nah, barakallahu Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin.